wa ba'd ikhwati din rahimani wa rahimakumullah melanjutkan tadi pembahasan ba'dal asr bahwa <clears throat> sedikit menambahkan kesabaran orang tua di dalam mendidik anaknya itu tidak ada istilah terbatas dengan bahasa hilang kesabaran saya, saya sudah nggak sanggup, saya sudah mentok. Tidak seperti itu di dalam memberikan pendidikan dan pelajaran kepada anak-anak kita. Kita diamanai oleh Allah Jalla wa'as rizki diamanai oleh Allah rizki berupa anak Tentu karena itu rizki, maka disyukuri. Bentuk dan wujud mensyukurinya adalah menghasung dan mendidik, mentarbiah anak-anak kita semaksimal mungkin sekekuatan tenaga dan daya upaya dia sebagai orang tua dan berupaya maksimal untuk menjadikan anak-anak kita itu diberi ilmu oleh Allah ilmu nafi dan anak-anak yang soleh, solihah sembari berdoa kepada Allah dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai na'udzubillah min dalik upaya kita belum maksimal upaya kita belum dikatakan sesungguhnya yang benar-benar pada tingkat puncak baik itu secara kemampuan kita fisik maupun apa yang kita bisa sampaikan ataupun doa kepada Allah kemudian ketika ada masalah dan kendala di tengah-tengah itu dia menyatakan anaknya ulama juga ada yang nakal nggak jadi ahlu sunnah anaknya syekh juga demikian jangan seperti itu Artinya belajar mengoreksi diri. Belajar mengoreksi diri dan itu bukan dalil. Itu bukan dalil dan bukan pembenaran. Nah, ini yang terkadang kita masih mendengar ucapan yang seperti itu. In, ah, itu istrinya Nabi Nuh, itu anaknya Nah, coba antum pelajari apakah ada dari kalangan salafun soleh yang seperti itu ketika mendidik anaknya kemudian ada masalah menyebut seperti itu? Satu, yang kedua kita tahu apa enggak bagaimana usaha Nabi Nuh? Kita tahu apa enggak? Nah, itu penting. Nah, makanya uh, hidayah biadillah mutlak hidayah di tangan Allah itu mutlak. Tetapi fi'lul asbab fi'lul asbab itu diperintahkan untuk kita mencari sebab, melakukan sebab. Toh juga ketika anak-anak kita ini baik, solihin, solihat, bertakwa kepada Allah, diberi ilmu oleh Allah, ilmu nafi siapa yang bahagia? Siapa yang beruntung? Siapa yang mulia? Siapa yang mendapat bagiannya? Tentu anak-anak kita dan kita sebagai orang tua secara otomatis. Yang Rasul sebutkan al-walad min kasbil walid. Anak itu hasil dari jerih payah orang tua. Nah, ini yang mungkin perlu ditekankan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah memang kesabaran seperti yang disebutkan tadi itu pahit. Pahit. Disebutkan oleh Abu Yazid ar Raki Al-Faid ibn Ishaq bertanya kepada Fudail bin Iyad rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala Salamun alaikum bima sabartum di surat ar radu ayat ke-24. Jadi malaikat-malaikat Allah itu memberikan penghormatan kepada ahlul jannah dengan menyatakan salamun alaikum bima sobertum Keselamatan, kesejahteraan atas kalian dengan sebab yang kalian sabar waktu hidup di dunia. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, sabaru anfusahum ala ma amarahumullahu bihi min ta'atih wa sabaru anfusahum amma nahahum anhu min maksiatih faqalat lahumul malaika hina akramahumullah salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubbadar yaitu mereka yang sabar diri mereka di atas menjalani perintah Allah, taat kepada Allah, mereka sabar diri mereka dalam menjauhi segala apa yang Allah larang dari kemaksiatan kepada Allah, maka malaikat pun memberikan penghormatan. Ketika Allah memberikan penghormatan kepada mereka, di jannah salamun alaikum bima sabartum kesejahteraan atas kalian dengan sebab yang kalian sabar waktu di dunia fa ni'ma ubadar sungguh sebaik-baik kesudahan bagi orang yang sabar ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah Muhammad bin Ali rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala Ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru Ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru Surat Al-Furqan ayat ke-75 Mereka adalah mereka dibalas oleh Allah ghurfah bima sabaru dengan sebab mereka sabar ketika hidup di dunia. Kata Muhammad bin Ali rahimahullah, al-ghurfatu al jannatu Ghurfah jannah. Mereka dibalas oleh Allah jannah surga bima sabaru Sobaru alal fakri. Sabar di atas kefakiran. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan tentang keutamaan orang miskin dengan membawa beberapa ayat Al-Qur'an dalil hadis-hadis yang sahih dan mereka pun juga menjelaskan menjelaskan tentang keutamaan orang yang mampu, orang yang kaya. Juga dalil, ayat dan hadis yang dibawa. Masing-masing mereka memiliki keutamaan yang besar. Ketika menjadi orang miskin, dia sabar. Ikhlas karena Allah dan sabar, itu keutamanya besar. Ketika diberi oleh Allah kekayaan dia syukur. Bersyukur kepada Allah pun juga demikian. Keutamaannya besar. Hanya saja mereka khilaf mana yang lebih afdol. Mana yang lebih utama? Al-ghani syakir wal miskin abul fakir sabir. Ini yang dihilangkan oleh para ulama. Sebagian menyatakan sabar yang miskin yang sabar yang lebih utama walaupun sebagian yang lain menyatakan yang kaya yang bersyukur dalika fadlullah yutihi mayyasha Naam Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Muslim bin Batin, Muslim al-Batin, qala qultu li Sa'id bin Jubair Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, termasuk tabi'in, Sa'id bin Jubair, rahimahullah. Asyukru afdalu amis sabru. Syukur atau sabar yang lebih afdol. Syukur atau sabar yang lebih utama Kata beliau, asobruh sabar wal afiyatu ahabbu ilayya dan al afiyah itu lebih aku sukai kata beliau. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah dari sini jelas dari sekian kaul tadi menunjukkan betapa nikmatnya dan mulianya orang-orang yang so, yang sabar. Sehingga nggak ada pilihan bagi kita dalam kehidupan kita ini kecuali sabar di dalam segala hal. Kalau tadi disebutkan di awal sabar dalam menjalin taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat, dan sabar ketika tertimpa musibah. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullah kata beliau ma min abdin wahaballahu lahu sabrun 'alal adha wa sabrun 'alal bala wa sabrun 'alal masaib illa waqad utiya afdalu ma utihi ahadun ba'dal iman billah Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, tidak ada seorang hamba yang diberi oleh Allah baginya sabar ketika ada gangguan, sabar ketika tertimpa bala musibah, sabar ketika tertimpa masuk musibah-musibah yang ada, kecuali dia diberi oleh Allah dengan sesuatu yang pemberian itu lebih utama bagi dia setelah iman kepada Allah. Setelah iman kepada Allah. Dan juga disebutkan oleh Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran rahimahullah. Kata beliau, Asobru sobron. Asobru sobron. Asobru alal musibati hasanun wa afdalu min dzalik asrabru 'anil ma'asi kata beliau sabar itu ada dua sabar itu ada dua yang pertama adalah sabar ketika tertimpa musibah itu baik bagi dia hasan dan yang lebih afdol, lebih utama dari itu adalah sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah. Sabar ketika menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang maksiat itu macamnya banyak dan memang nafsu itu selalu merongrong untuk berbuat maksiat. Sampai-sampai Allah, Allah katakan, Inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyeret pada perbuatan su. Nafsu itu selalu menyeret pada perbuatan su. Su kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya adalah al-maksiyah maksiat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah di dalam kita hidup nah yang menginginkan kemuliaan dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya, nah, dia tidak mungkin terlepas dari berbagai rintangan. Nuntut ilmu aja ada awa ikut tolap. Banyak masyayikh yang menulis awa ikut tolap. Penghalang-penghalang penuntut ilmu. Naam, Abdul Salam Barjis rahimahullah, Syekh Robi hafizahullah dan yang lainnya menulis tentang awa ikut tolak penghalang-penghalang menuntut ilmu di antaranya nuntut ilmu bukan karena Allah tidak ikhlas karena Allah tapi ingin bagian dari dunia. Di antaranya kata Syekh Robi, hafizahullah adalah kiber, sombong. Sombong itu termasuk penghalang dari penghalang penuntut ilmu. Yang berikutnya tafakhur, sukhriyah. Jadi berbangga-bangga dengan ilmunya kemudian tidak diamalkan dan masih banyak yang lain. Yang ini semua menjadikan pelajaran bagi kita yang berharga untuk kita betul-betul mewaspadai segala bentuk awaik yang menjadi penghalang kita untuk tulabul ilm. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, Ibna Adam, kata beliau, Ibna Adam ya Ibna Adam, la tu'zi wa in uzita fasbir. Wahai Ibnu Adam, jangan kau mengganggu orang lain. Jika engkau diganggu, sabar. Ini penting ya kawan. Ini penting. Di masa-masa fitnah terjadi. Kesabaran ini dituntut dan ilmu dituntut. Dan jujur. Mereka yang larut dalam fitnah tidak ada kerjaan kecuali mencela dan mencerca saudaranya. Itu kerjaannya dan sombong. Sombong. kiper, Sombong. Man ro'a annahu khairum min ghaib min ghaib min ghairi faqad istakbara. Barang siapa yang dia melihat dia lebih baik dari orang lain, dia telah sombong. Sombong itu ghamtun tunas, kata Rasulullah. Rasul yang menyatakan al-kibr batarul haq wa ghamtun nas sombong itu batarul haq menolak al-haq wa ghamtun nas dan meremehkan orang lain na'udzubillah minal kibr la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin tidak masuk jannah orang yang ada pada kolbunya dia sebiji sawi dari perangai sombong. Antum pelajari dulu kapanpun pelajari. Terus dusta. Tuh kerjaannya mereka orang-orang yang larut dalam fitnah meremehkan menjatuhkan saudaranya dusta sombong. Nah, som sombong orang tidak belajarnya biasa afon yang di jatuh jatuh pun yang sudah bertahun-tahun belajar kepada kibar ulama. Yang dia tidak pernah mengenyam belajar kepada syekh. Rehlah sama sekali. Yang dihabisi, yang direndahkan mereka yang bertahun-tahun duduk di masyayikh Na'udzubillah bidal kibri ikhwan. Penghalang, rusak penuntut ilmu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa disebutkan oleh Farj ibn Mazid kata beliau dalam Mausu'ah Ibnu Abi Dunya kata beliau maktubun fi ba'dil hikmah tertulis di sebagian kata-kata hikmah di Ba'dul Hukama Tuba liman ghalaba bitakwahu hawah wa yasbiru na'am wa yasbiru syahwah na'am wa bi sabrihi afwan wa bi sabrihi syahwah Kata beliau tertulis dalam tulisan Ba'dul Hukama berbahagialah orang yang ketakwaannya bisa mengalahkan hawanya dan kesabarannya bisa menundukkan syahwatnya. Berbahagialah berbahagialah yang demikian. Kata yaitu Faris ibn Mazid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah disebutkan oleh Sulaiman bin Qasim rahimahullah rahmatan wasi'ah kata beliau kullu amalin yu'rafu thawabuhu illa sabr qala ta'ala innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab kata Sulaiman bin Qasim rahimahullah semua amalan itu diketahui pahalanya seperti tadi yang disebutkan seorang yang ber, ber, beramal kebajikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat kecuali sabar kecuali sabar illa sabar kecuali sabar seperti firman Allah sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dipenuhi oleh Allah pahalanya tanpa batas. Kalma'il munhamir. Kalma'il munhamir. Pahalanya itu bagaikan tetesan air menetes yang terus deras saking banyaknya. Saking banyaknya pahalanya. Disebutkan oleh Dohak Ibn Mazahim Dhahak Ibn Mazahim rahimahullah wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's kata Allah orang-orang yang sabar naam ketika ba'sa'i dan ketika dharra'i dan ketika ba's Kata zuhak Ibn Mazahim, amal ba'sa'i fal faqr. Fal faqr. Dan orang-orang yang sabar ketika dia menjadi orang fakir miskin. Wa amad dharra fal marad. Orang-orang yang sabar ketika tertimpa penyakit atau sakit Wa amma hinal ba's yaitu orang-orang yang sabar ketika kondisi peperangan berkecamuk. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang juga perlu kita ketahui bahwa demikian luas sabar itu Sofyan Athaur, Sofyan ibnu Uyainah menyatakan lam yu'tal ibadu afdalu minas sabr bihi dakhulu al jannatah kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah tidak diberi hamba-hamba Allah yang pemberian itu lebih afdol lebih utama daripada pemberian sabar, perangai sabar. Bihi dengan sabar itu dakhulu al-jannata. Mereka para hamba-hamba Allah masuk jannah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang juga perlu kita ketahui bahwa tatkala kita sebagai hamba Allah Jalla wa'az berusaha untuk di atas sunnah, berusaha untuk nuntut ilmu, berusaha untuk terus mengamalkan ketaatan kepada Allah. Demikian pula berusaha untuk menjadi orang yang sahabat dalam hidupnya menghadapi musibah dan menghadapi kemiskinan itu akan bernilai sabar itu ketika betul-betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan ini yang akan menjadi kekal bagi dia. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula perkara yang juga perlu kita ecamkan bagi kita dalam segala upaya kita menjadi hamba Allah yang berpegang tuh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jauhi penyakit, hindari penyakit yang akan merusak amalan kita. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tariqul Hijratain kata beliau innallaha idza arada bi'abdin khairan sesungguhnya apabila Allah itu menginginkan kebaikan kepada hambanya salaba ru'yata a'malihil hasanah min qalbih Allah merampas yaitu ingin dia menceritakan dan ingin dia memberitahu amalan baiknya dari kolbunya wal ikhbar biha min lisani dan Allah cabut dari dia untuk menyampaikan ke orang lain dengan lisannya. Jangan sampai naudzubillah dalik kita fulan ya berbuat baik sebelumnya sekian kebaikan yang dilakukan ya. Kemudian ada sesuatu yang terjadi pada dia. Naudzubillah. Itu dulu anak yang nasihati sehingga menjadi baik mereka semua itu kalau ada masalah ke ana. Kondisi dimanapun yang ada konflik datang ke ana. Tempat anak tempat yang paling baik. Percontohan saya Indonesia umpah-umpahnya. umpamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah kalau menginginkan kebaikan kepada hambanya, dicabut itu. Dicabut. Maaf. Justru kata Ibnu Qayyim, wasyaghalahu zambihi dzambihi. Dia sibuk melihat dosa yang ada pada dia. Malah itu merasa banyak dosa malahan itu malah yang ada. Fala yazulu nasbu, fala yazulu nasbu aini ainaihi hatta yadkhulal jannah. Terus menerus dia melihat merasa banyak dosa. Nah, antum tahu man bin Khattab radhiyallahu anhu sudah jelas-jelas dikabari masuk surga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah jelas-jelas dikabari masuk surga karena Rasul sebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, 10 sahabat. Ya Rasul sebutkan nah, Itu wahyu dari Allah. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anil hawa in huwa illa wahyu yuha itu saja masih sering menangis. Takut nggak diterima dan takut menimpa kemunafikan. Sampai sininya ini kata orang Jawa galeng. Tahu galeng? Jadi karena sering nangis sampai ada kayak bekas pipinya itu. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Takut. Dan beliau sudah dikabari mati syahid sebelum meninggal oleh Rasul. Sebelum meninggal dikabari. Ketika Rasulullah naik Gunung Uhud, tiba-tiba Gunung Uhud itu goncang. Goncang, Rasul menghentakkan kakinya. Umkus ya Uhud. Berhenti wahai Uhud. Sesungguhnya tidak ada di atas kamu wahai Uhud kecuali seorang nabi, siddiq dan syahidan. Sesungguhnya tidak ada di atas kamu wahai Uhud kecuali seorang nabi ya Rasulullah, siddiq Abu Bakar Siddiq, syahidan yang akan mati syahid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Uthman radhiyallahu anhu. Ini penting. Jangan sampai kita terlena. Nah, dengan jasanya gitu loh sampai di, diumumkan sampai di rekam sampai karena Allah min dzalik ya ikhwan. Nah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Karena memang dosa ini betul-betul mengerikan kan? maka ya kita bisa bingung jauh dan kita istighfar tiap hari sudah tiap saat nah tiap saat <clears throat> Ibnu Kathir rahimahullah menyatakan kata beliau yukhbiru ta'ala antamami adlihi wa qistihi fi hikmah fi hukmihi bi annahu ta'ala la yughayyiru ni'matan an'amaha ala ahadin illa bi sababi dzambin irtakabahu Allah mengabarkan dari kemahasempurnaan keadilan Allah nah, dan sempurna adilnya Allah adli wa dalam hukumnya bahwa Allah tidak akan merubah pada suatu kaum. Nah, dari kenikmatan yang ada yang Allah berikan kepada mereka sampai pada seorang sampai dia merubah merubahnya. Nah, begitu hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjadinya itu kenapa? Tidak ada kecuali dosa yang dia lakukan. Ulama salah boro-boro mau bilang anak begini, anak wis sudah dakwah semua ana yang ngatur, wis semua di bawah ana. Boro-boro ngomong kayak gitu. Ditanya beliau Imam Malik, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kau wahai Imam pagi ini? Dijawab, "Asbahtu fi umrin yang kusu wa fi dhunubin yazidu." Aku pagi ini umurku berkurang, dosaku bertambah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sabar di dalam upaya menegakkan sunnah, sabar. Naam dalam upaya untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Sabar ketika tertimpa musibah, sabar ketika menjauhi maksiat kepada Allah, itu penting. Makanya manfaatkan. Manfaatkan waktu yang Allah berikan ini jangan disia-siakan. Sebagai wujud kita syukur kepada Allah sekaligus siap sabar dalam segala upaya beramal soleh. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan idha'atul waqt kata beliau asyad minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat daripada kematian. Li'anna idha'atul waqt taqta'uka anillahi wa daril akhirah wal maut yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Karena menyia-nyiakan waktu itu kata beliau itu akan memutus kamu dari Allah dan dari akhirat sementara kematian hanya memutus engkau dari dunia dan penduduknya tadi tadi yang sebutkan kepada antum kisah Syalbani itu bagaimana beliau naik maktabahnya lantai dua gitu ada tangga dari dari lantai satu ke lantai dua ada tangga truk gitu itu buku setebal gini selesai dibaca di tangga kurang lebih setebal ini buku selesai dibaca di tangga itu kita berapa bulan kalau segini ini selesainya bukan berapa hari, berapa bulan. Waktu. Dan yang terakhir warakallahu fikum perlu kita perhatikan bersama-sama. Qala Wahab ibnu Munabbih rahimahullah, laisa min bani Adam ahabbu ila syaitanihi minal ukul wan nawam. Tidak ada dari bani Adam, dari kita-kita ini yang lebih dicintai oleh syaitan daripada orang yang kebanyakan makan dan kebanyakan tidur banyak makan, banyak tidur. Dan demikian disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, khoslatani tukosyanil kolba, kata beliau. Khoslatani tukosyanil kolba, dua perangai, na'udzubillah, yang bisa menyebabkan kerasnya kolbu. Kerasnya kolbu. Apa itu? Kasratun naum wa kasratul akal. Banyak tidur, banyak makan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan diberi kesabaran terus dalam hidup ini sampai akhir hayat kita dan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.